Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan pembacaan Sirah Nabawiyah dari buku Al-Fusul fi Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasal-pasal di dalam permasalahan sirah. Sirah itu perjalanan. Saro itu yakni berjalan. Sirah perjalanan. Perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Pada pertemuan telah lewat <clears throat> kita sudah sebutkan tentang lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni beliau di Amul Fil di tahun gajah. Demikian juga disebutkan bahwa beliau <clears throat> mempunyai nasab yang bagus. Abdullah ini bapaknya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim sampai kemudian kepada Quraisy, demikian juga sampai kepada Adnan itu yang paling puncak sepakat padanya para ulama sampai kemudian kepada Nabi Ismail kemudian Nabi Ibrahim kemudian juga disebutkan waktu itu beliau diasuh ya diasuh oleh ibunya dulu kemudian diberikan kepada orang yang menyusui Halimah Asadiah kita sebutkan kemudian dibawa ke tempat namanya Hawazin Kemudian kita sebutkan di situ alasan-alasan yang ada. Kemudian ketika beliau tinggal bersama dengan Halimah Asadiah, ini dada beliau dibelah. Kemudian disebutkan juga, kemudian dibelah juga ketika beliau akan melakukan Isra Mi'raj. Akhirnya ketika terjadi yang demikian dilihat oleh anak dari Halimah Asadiah menyusui itu, akhirnya merasa takut. Ya, Dibelah dan kembalikan keadaan semula oleh malaikat waktu itu. Akhirnya dikembalikan lagi kepada ibunya. Ya, dikembalikan lagi kepada ibunya. Kemudian sebutkan ibunya meninggal setelah bapaknya meninggal ketika beliau masih di dalam di dalam perut ibunya. Kemudian <clears throat> ibunya meninggal juga. Ya, ketika selesai mengunjungi dari kerabatnya yang ada di Madinah. Meninggal di Abuwa waktu itu. Waktu itu Nabi masih umurnya adalah situ sinin wa salasa ashur wa ayam. Umurnya 6 tahun, 3 bulan, 10 hari. Kemudian kita sebutkan tentang permasalahan bapak dan ibu Nabi SAW mati dalam keadaan kafir. <clears throat> Demikian juga tentang ahlul patroh. Ini orang-orang yang tidak ada di situ Rasul. Kita sebutkan di situ terbagi menjadi tiga. Kemudian disebutkan juga fala mamatat umuhu hadonathu umu aiman. Nah, kita sebutkan juga waktu itu ketika meninggal ibunya akhirnya yang yang mengurusi hadonah yang mengurusi ya istilah kita yakni orang orang tua asuh ya orang tua asuh umu aiman ya itu adalah budak yang beliau Nabi SAW dapatkan dari bapaknya <clears throat> dan yang membiayai adalah kakeknya Abdul Mutalib Ya. Ketika Nabi umurnya 8 tahun, meninggal kakeknya ini. Kemudian sebelum meninggal memberikan wasiat kepada siapa? Kepada Abu Thalib, pamannya. Paman Nabi, Abu Thalib. Akhirnya dialah yang mengurusi Nabi SAW alaihi wasallam. Sebutkan di situ oleh Ibnu Katsir <clears throat> sebagaimana disebutkan di situ, "Falamma mamatat ummu adanathu ummu Aiman wa hiya maulahu warasahu min abihi." Dia wariskan dari dari bapaknya. Kemudian disebutkan di situ <clears throat> Wakafalahu jadduhu Abdul Muthalib sebagaimana dalam buku itu disebutkan dan yang mengurusinya adalah kakeknya Abdul Muthalib disebutkan di situ. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal umur samani sinin ketika Nabi sudah sampai umur 8 tahun tufiya jaduhu. Kakeknya meninggal. Jadi Nabi ditinggal bapaknya, ibunya, kakeknya Akhirnya meninggal juga kakeknya. Ketika beliau umurnya 8 tahun sudah yatim piatu sudah. Wa usabihi ila amihi Abi Thalib. Kemudian kakeknya itu sudah memberikan wasiat kepada pamannya Nabi Muhammad SAW yaitu apa? Siapa Abu Thalib? di anu kana syafiq Abdullah fakafalhu. Karena apa? Saudara kandung dari bapaknya Abdullah. Akhirnya dia mengurusi kafalah. Takaful, ini mengurusinya itu siapa berarti pamannya sudah sekarang. Wahatahu dan benar-benar dia itu menjaga hato, menjaga atau mulhiato, benar-benar menjaga dengan penjagaan yang sempurna. Penjagaan karena apa? Karena suku, karena kerabat saja, bukan karena agama, tidak bermanfaat sama sekali. Tidak bermanfaat sama sekali. Ya, waktu itu, waktu itu Nabi SAW berusaha dengan sangat untuk mengajak Abu Talib untuk masuk Islam tapi tidak mau. Sudah kita terangkan pada pertemuan telah lewat. Wa nasaruhu hina ba'athahu asa dan menolong Nabi ketika Allah mengutus Nabi Muhammad dengan aazza setinggi-tinggi penolongan tetapi bukan karena agama tidak bermanfaat ma'anahu kana mustamiran ala syirikhi bersama itu Abu Talib terus menerus di atas kesirikannya menyembah Lata dan Uzza ila an mat sampai dia mati Fakhafakallahu bidalik Allah ringankan dengan sebab itu dengan pertolongan bukan karena apa bukan karena agama Allah ringankan dengan sebab itu min adabihi dari adabnya diringankan saja tapi tidak dikeluarkan dari api neraka siksaan yang ringan yang paling ringan ya yaitu apa yudok diletakkan di situ jamroh bara arang itu di di bawah kakinya lima guru mendidih apa kotaknya itu itu yang paling ringan naudzubillah kama sahih hadis bidalik sebagaimana hadis yang sahih bukan di situ oleh oleh ya ini semua lima Bukhari. Kemudian berikutnya, wa kharaja bihi amhu ila Syam dan keluar bersama dengan Nabi amhu siapa pamannya? Abu Talib. Ila Syam ke negeri Syam. Syam sekarang ini sekitar Suria atau Palestina. Ya. <clears throat> Banon Ya, sebagian universitas seperti itu. Beirut. Dibawa ke negeri Syam, tijarah untuk jual beli. Mencari nafkah. Wawa ibnu Sintai Asy'arah sana umur berapa itu? 12 tahun. Berarti Nabi ditinggal oleh kakeknya umur 8. Akhirnya diurusi oleh Abu Talib di umur yang 12. ya, kalau tempat-tempat kita yang umur 12. Sudah bisa kemudian bekerja. Umur 12 tahun diajak berjualan ke Syam, ke Suriah. Wadhalika min tamam lutfi bihi. Sebagaimana itu adalah apa? Kesempurnaan ya ini bagusnya dia terhadap Nabi Muhammad. kelembutan yang terhadap Nabi Muhammad. Kenapa? Kenapa diajak pergi untuk ya, ini melakukan perdagangan ini? Li adami man yaqumu bihi tarakau Mekah karena tidak ada yang mengurusi. Nabi Muhammad kalau ditinggalkan di Mekah. Sudah tidak ada keluarga lagi. Bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Kakeknya sudah meninggal. Anak yatim dan piatu itu memang tidak ada hadis yang kemudian mewajibkan siapa yang mengurusi tidak ada. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk berbuat baik. Nabi menyebutkan ana wa kafilul yatim ini. Aku dan yang mengurusi anak yatim itu seperti ini, jari tengah dan jari telunjuk di surga, dekat. Tapi tidak ada disebutkan di situ siapa yang wajib. Bentuk ihsan, perbuatan baik, ya. Wal yatama wal masakin. Berbuat baik kepada orang yatim, demikian juga orang-orang miskin. Adapun Nabi diurusi oleh kakeknya. Di umur 8 meninggal, diurusi Abu Talib pamannya. Umur yang 12, umur ke-12 diajak yakni berjualan ke negeri Syam. Kenapa diajak? Itu sebagai bentuk pemuliaan, kelembutan kepada Nabi Muhammad. Ya, istilahnya kita ya ini keponaan, anak ya anak dari saudara kan anak saudara keponakannya karena apa tidak ada yang mengurusi ketika ditinggalkan di Mekah Farahwa wasabuh maka Abu Talib melihat demikian juga sahabat-sahabat dia di rombongan itu. Miman kharaja mahu yang keluar bersama dengan Nabi Muhammad ila Syam ke negeri Syam itu minal ayat fihi tentang tanda-tanda ayat-ayat di dalamnya itu sallallahu alaihi wasallam mazada amhu yang menambah pamannya itu Abu Talib bil wasah bihi menjaga wasiat yang sudah diberikan. Tapi ayat-ayat kebesaran ini tidak membuat dia masuk Islam. Demikian juga ketika Nabi SAW diutus oleh Allah SWT sebagai Nabi dan sebagai Rasul, tidak membuat Abu Talib masuk Islam ternyata. Karena apa? Karena teman yang jelek. Karena teman yang jelek sebelum dia itu meninggal. Di sini semakin menambah apa? Menjaga saja. Walhirs alaih dan bersungguh-sungguh untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Kama rawu Tirmidzi fi jamihi sebagaimana oleh Imam Tirmidzi dalam jamiknya ya, Sunan At-Tirmidzi. Bisnad dengan sanad rijalihi kulhum sikot dengan sanad semuanya itu adalah sikot. Sebutkan ini dalam saya musnad juga. Ya, sebutkan di situ. <clears throat> sebutkan di sini fi sahih musnad laisa dhaif kullu wala sahih kullu fi faqaratihi. Semua dalam saya musnad ada pun dalam Imam at itu tidak sahih semua, tidak dhaif semuanya. Sebagian fakorotnya, sebagian kalimatnya itu benar. Ya, apa itu yang membuat Abu Talib bersungguh-sungguh lagi menjaga Nabi Muhammad? Minta drili gomamah lahu. Menangu, menaungi gomamah, yaitu apa? Awan-awan itu. Awan-awan itu ketika Nabi berjalan dengan rombongan itu di di atasnya, menaunginya. Bayangkan orang kalau kita perhatikan, ada orang berjalan, ada orang berjalan kemudian awan itu mengikuti orang itu, masya Allah. Ini benar-benar dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain juga apa? Wa meru sajarah bidilhi alaih. Menyondongkan pohon itu dengan naungannya kepada Nabi Muhammad. Kan rombongan kan berteduh. Berteduh kemudian apa? Sebutkan bahwa hadis ini sebagian adalah sahih, ya. Ini sahih. Jadi seorang pemain berteduh, kemudian apa? Kemudian pohon itu menaungi dia. Asalnya tidak kena tidak kena ya ini bayangan dari pohon itu kemudian dia mendapat bayangan pohonnya itu condong miring untuk menaungi orang itu menaungi Nabi Muhammad SAW menunjukkan tanda-tanda yang besar sebelum diutus sebagai seorang rasul wa tafsir buhairon arrahibihi demikian juga kabar gembira dari buhair sebagian termasuk dari ayat walaupun penamaan ini dibicarakan nama buhairo ini kisahnya ini dibicarakan tapi semua dalam Al-Quran Latajidanna asyadan nasi adawata amanu amanu yahuda waladina asyraku. Wala ya. Kamu akan mendapati orang-orang yang paling benci kepada agama itu adalah apa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ya. Dan kamu akan dapati orang yang dia lebih dekat kepada, kepada mencintai kaum muslimin itu adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Nasrani. Minhum kisisina waruhban di antara mereka itu ada kisisin ya ini pendeta-pendeta demikian juga rohib-rohib ahli ibadah orang-orang Nasrani di antaranya adalah ini Buhairo ya waktu itu Buhairo ini memberikan kabar gembira wa amarahu li amihi birujuk memerintahkan Abu Thalib untuk kembali cepat kembali nanti kalau diketahui orang ini oleh orang-orang Yahudi akan membahayakan Nabi Muhammad ya demikian Diperintah untuk rujuk kembali bi ya yarahul yahud agar orang-orang Yahudi itu tidak melihat Nabi Muhammad. Kan kelihatan tanda-tandanya tadi. Ternyata bukan bukan orang-orang Yahudi. Ya. Mereka itu hasad. Ya arifunahu kama yarifun abnahum orang Yahudi itu mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mengetahui anaknya. Jelas, tapi ternyata bukan dari sukunya. Berarti apa? Ditakutkan akan menyakiti Nabi Muhammad. Fayarumunahu nahusu'an sehingga bermaksud kejelekan kepada Nabi Muhammad. Ada pohon kok kemudian menaungi orang itu. Itu sesuatu yang ajaib. Dan orang Yahudi mempunyai ilmu dalam hal permasalahan ini. Sehingga Buhairah memerintahkan untuk kembali. Takut orang Yahudi nanti menyakiti Nabi Muhammad. Wal hadisulahu asrun mahfud. Dan hadis ini punya asal yang dijaga. Maksudnya adalah di sini sahih. Tadi kita sebutkan ya, Sebagian kalimatnya adalah benar, seperti pohon menaungi Nabi Muhammad, demikian juga awan, awan itu menaungi Nabi Muhammad SAW. Wa fihi ziyadat ukhor dan itu ada tambahan-tambahan yang lain. Ya, tadi kita sebutkan sebagainya doa sebagaimana ini kalimat buhairo ini tadi. Sumbah kharaja tanian Kemudian yang pertama tadi keluar ke negeri Syam umur berapa? 12 tahun. Kemudian yang kedua Nabi keluar lagi ke negeri Syam lagi dari Mekah Kemudian menuju ke Syam itu perjalanan yang berhari-hari itu jauh itu. Oleh karena itu orang-orang kafir Quraisy ketika mendapati kabar Nabi Isra Mi'raj satu malam, ya sampai turun ayat Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dari masjid haram ke masjid aqsa. Satu malam saja merasa takjub. Bagaimana mungkin perjalanan yang berhari-hari itu sampai sebagian satu bulan itu ditempuh cuma satu malam? Ya, dan Nabi sudah biasa pergi ke Syam. Yang kedua ini sebutkan. Beliau pergi ke negeri Syam, Fitijaroti li Khadijah untuk perdagangan yang dimiliki oleh Khadijah. Binti Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid Radulahu taala anha. Ini ternyata yang kedua Nabi akhirnya pergi lagi ke negeri Syam untuk melakukan perjalanan jual beli untuk mengurusi perdagangan yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu taala anha ma'a gulamiha Maisarah ala sabil bersama dengan budaknya. Budaknya Khadijah menunjukkan bahwa Khadijah itu seorang yang kaya. Ya, Khadijah seorang janda radhiyallahu anha. Perempuan yang paling mulia. Terjadi khilaf siapa yang paling mulia dari istri Nabi apakah Khadijah atau Aisyah. Disebutkan di sini beliau bersama dengan Maisarah pergi berdagang berdagang ala sabil al-qirat. ini qirat Mudorobah. Mudorobah itu apa? Mudorobah itu perjualan yang kulit. Bagi hasil. Mudorobah bagi hasil. Ini modal, yang ini yang melakukannya. Kemudian nanti bagi hasil dengan dengan peraturan yang ada. Entah mungkin sama-sama 50%, 50% atau yang semisalnya. Ini adalah perdagangan yang boleh bisnis atau usaha yang boleh ini. Mudorobah dilakukan oleh Nabi waktu itu. Alas abil kirot <clears throat> bahwa dakul malik malan yaitu Orang yang punya harta memberikan kepada orang yang mengurusinya. Faru'a Maisarah ma baharahu min syanihi maka Maisarah ini budak yang dimiliki oleh Khadijah ini melihat <coughs> sesuatu yang membuat dia takjub baharahu membuat tercengang seperti kalimat Baharudin Bahar ya, ini membuat tercengang membuat dia itu tercengang dari perkara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin kejujuran dan sebagainya dimiliki oleh Nabi Muhammad Faraja'a fa'akbaro sayyidatahu. Kemudian kembali Maisarah ini memberikan kabar kepada sayyidatahu. Siapa itu? Khadijah. Bima ro'a dari apa yang dia lihat. Mungkin juga yakni awan yang melindungi Nabi demikian juga ketika berteduh pohonnya itu adalah yakni memiringkan kepada Nabi. Para Faragibat ilaihi, maka pun ragibat ilaihi, suka. Khadijah suka kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Ila ayat azawajah sampai kemudian Nabi pun menikahi. Nabi menikahi siapa? Khadijah ini. Ya. Adapun umurnya wala alam. Yang jelas umur Nabi berapa? Waktu itu 25 tahun. Nanti disebut oleh Imam Ibnu Adapun Khadijah sebagian mengatakan 40, tidak ada hadisnya. Hadisnya adalah dhaif. Ya, coba apakah seorang perempuan umur 40 masih bisa punya anak? Wala alam ya. Mungkin masih. Situ ada nanti anak Nabi SAW, Fatimah, ya kemudian Fatimah paling akhir di situ ada Zainab habis Zainab kemudian Ruqayyah habis Ruqayyah kemudian Ummu Kulthum kemudian kemudian Fatimah Zainab termasuk dari apa anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian juga anak istri Nabi juga ada yang namanya Zainab Zainab itu Jahsh yakni mantan dari suaminya yaitu apa Zaid sampai turun Al-Qur'an falamma qada Zaidu minha ketika Zaid sudah selesai urusannya dengan Zainab binti Jahsi ini kemudian sawajnakah kami nikahkan engkau dengan dia. Bahkan Zainab binti Jahsi waktu itu merasa bangga dari ini dari istri-istri Nabi yang lain karena beliau radhiyallahu yang menikahkan siapa? Yang menikahkan adalah Allah langsung. Falamma qada Zaidu minha wa tara Kami nikahkan dia dengan engkau. Ya demikian. Jadi waktu itu Zainab bintu Jahsy merasa bangga karena istri Nabi yang lain yang menikahkan adalah keluarganya. Adapun dia yang menikahkan adalah Allah langsung. Zawwajanakah. Jadi sampai disebutkan di sini menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Nabi itu dari para sahabiah itu yang namanya Zainab sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga punya istri namanya Zainab juga. Sampai disebutkan Nabi mengatakan Zainab yang mana? Saking banyaknya perempuan namanya Zainab. Ya, Istri beliau namanya Zainab, anak dia juga beliau beri nama dengan Zainab. Demikian juga Sahabiah, istri para sahabat juga namanya Zainab. Sampai beliau mengatakan Zainab yang mana? Saking banyaknya yang bernama Zainab. Di sini disebutkan di antara istri Nabi tadi, demikian juga di antara anak Nabi SAW itu. Dan dari Khadijah tadi. Kemudian Nabi pun menikah. <clears throat> Lama rajat fidalika minal khair alati jama'ahum lahu karena dia berharap dari kebaikan yang Allah kumpulkan ya pada dirinya. Wa fawqa bibal bashar dan apa yang di atas yang terpetik dari hati seseorang. Fa tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menikahi Khadijah. Ya, walahu berapa umurnya? Khamsu wa isruna sana. Umur Nabi 25 tahun. Ya. Sungguh dari Ibnu Hajar Rahmatul alaih dalam Fathul Bari, Nabi tidak pernah menikahi perempuan ketika Khadijah masih hidup. Dan Khadijah meninggal sebelum Nabi hijrah. Suwal Ibn karena apa? Karena Nabi sudah merasa cukup dengan Khadijah. Demikian disebutkan. Jadi ya, Nabi tidak pernah menikah dengan perempuan selain Khadijah selama Khadijah hidup karena apa? Karena Nabi merasa cukup dengan Khadijah radhiyallahu anha. Demikian disebutkan. Sampai di sini kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta